Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat barakallahu fikum iman, nikmat ihsan yang terkandung di dalamnya adalah talabatul ilm atau talabul ilm nikmat masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih memiliki semangat dalam menuntut ilmu agama ini. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji lagi kitab Al-Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada satu pasal dalam kitab tersebut yang sangat menarik untuk kita barakallahu fikum kaji di mana beliau memberikan beberapa hikmah hikmah terkait dengan pengakhiran penciptaan Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam itu diciptakannya di akhir setelah penciptaan beragam makhluk-makhluk sebelumnya. Nah, kita langsung saja masuk dan menyelami uraian dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Faslun pasal kana awalul makhluqati al-qalam liyaktubal maqadira qabla kauniha dahulu makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena yang Allah ciptakan untuk tugas mencatat takdir-takdir sebelum dia terjadi. Wajah Allah Adama akhirat al-makhluqati wa fi dzalika hikamun. Dan Allah menjadikan Nabi Adam adalah makhluk yang terakhir dari proses awal penciptaan alam semesta ini. Barakallahu fikum. Nah, Dan dalam keputusan tersebut kata beliau mengandung beberapa hikmah. Apa rahasianya? Kenapa Nabi Adam pada bagian pertama penciptaan alam itu diletakkan pada barakallahu fikum endingnya, akhirnya. Yang pertama kata beliau ahaduha tamhidud dari qabla sakin. Nah, yaitu Allah ingin mempersiapkan negeri barakallahu sebelum para penduduknya. Jadi termasuk barakallahu tindakan zat yang maha bijaksana, yang maha berilmu, para kofikum, tentu dia menyediakan dulu tempat tinggal ya, dari kofikum, tayyib, orang yang akan menempati tempat tadi. Nah, jadi siapkan dulu tempatnya, baru siapa yang akan menem, menempati. Barakofikum. Nah, itu barakohikum yang Allah ajarkan kepada ya, umat manusia seandainya mereka mau mengambil ilmu dan barakohikum teladan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sediakan dulu tempatnya, baru orang yang akan menem menempati. Nah, barakohikum. Asaniyah, hikmah yang kedua annahu al-ghayatu allati khalaqa li ajliha ma siwahu minas samawati wal ardi wasyamsi wal qamari wal barri wal bahri yang kedua karena Nabi Adam dan anak keturunannya itu, dia adalah puncak. Iya. Yang karena tujuan dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu selainnya. Langit-langit, bumi, matahari, bulan, daratan dan lautan jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk yang satu ini. Nah, dia adalah puncak dari barakallahu fikum segala ciptaan-ciptaan Allah. Jadi memang manusia ini luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuknya. Bayangkan yang Allah siapkan untuk manusia itu bukan hanya bumi. Iya. Tapi langit barakallahu fikum. Nah, hanya untuk makhluk yang bernama manu, manusia. Ya, jadi tatanan alam itu Allah siapkan sedemikian mungkin barakallahu fikum untuk yang namanya manusia. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Karena saling berkaitan, iya, barakallahu fikum. Antara bumi dengan benda-benda langit yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Bumi tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya benda-benda langit yang lainnya. Nah, dan keberadaan bumi itu sangat barakallahu fikum. Tayyib diperlukan oleh adab dan anak keturunannya. Nah, jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam di akhir kali karena memang dia adalah ghayah. Dia adalah puncak dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Barakallahu luar biasa. Ya, jadi langit, bumi, matahari, bulan, daratan dan lautan itu semua diciptakan untuk Adam dan keturunan para profit. Nah, udah azan ya? Nah, azan dulu. iya, kita lanjutkan. Jadi alasan yang kedua kenapa Nabi Adam diciptakan di akhir kali karena memang beliau itu adalah gaya. Puncak dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memang tidak main-main dalam menciptakan Nabi Adam ini sampai Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bayangkan alam semesta untuknya. Asalita yang ketiga kata beliau, anna ahza qasanna yukhtimu amalahu bi ahsaniha atau bi ahsanihi wa ghayatihi kama yabda'uhu bi assasihi wa mabadi'ihi. yang ketiga kata beliau bahwa pencipta yang paling cerdik. Ya, nah, seorang kreator yang paling ulung, yang paling handal. Dia akan mengakhiri karyanya dengan yang terbaik. Nah, dan yang paling puncak. Itu tanda kecerdikan seorang kreator. Seorang pencipta. Ya. Jadi dari semua karya-karya yang dia ciptakan, dia akan letakkan akhir dari karyanya yang terbaik, yang paling puncaknya. Barakallahu Nanti akan ada faedah berikutnya yang mungkin membuat kita tercengang-cengang. Bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia ini. Tapi ketahuilah manusia itu adalah puncak dari keindahan ciptaan Allah. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Dari semua barakallahu fikum eh iya. Kehebatan ciptaan-ciptaan Allah. Nah, puncaknya itu berada pada ciptaan manusia, ciptaan Nabi Adam. Jadi di situ kata beliau poin yang ketiga ini bahwa ahlakus sanna e, pencipta yang paling pandai itu ketika dia meletakkan barakallahu fikum karyanya tayyib yang terakhir itu adalah yang terbaik dari semua karya-karya yang pernah dia ciptakan. Nah, sebagaimana dia telah memulai dengan pondasi-pondasi dan barakalafikum naam eh tayyib awal-awalnya. Ar-rabi'ah, poin yang keempat. Annan nufusa mutatalli'atun ilan nihayati wal awakhiri daiman. Ini ilmunya dalam semua ini. Ya. Nah, paling tidak di sini beliau ingin mengajak kita sedikit memahami dan mengerti, mengenal bagaimana perilaku sang pencipta. Nah, kata beliau yang keempat bahwa jiwa-jiwa itu akan selalu mengawasi. Ya. Artinya setiap jiwa manusia itu punya punya karakter untuk penasaran. Ya. Pada barakallahu fikum tayyib akhir dari segala sesuatu. Ya. Jadi di dalam jiwa-jiwa manusia itu ada rasa ingin tahu tentang akhir sesuatu. Nah, ya kan? Ketika kita baca cerita saja, kita mesti penasaran, iki akhirnya apa lagi? Nah, ini gimana nih akhirnya? Apa saja? Setiap jiwa pasti penasaran. Ini endingnya gimana? Selesainya nih gimana? ya kan? Nah, terkait dengan sebuah peristiwa, terkait dengan sebuah fitnah. Fitnah ini, ini gimana nih akhirnya ini? Jadi setiap jiwa itu kata beliau punya rasa penasaran, selalu pengen tahu endingnya gimana ini, akhirnya gimana. Selalu kata beliau. Walihada qala Musa lisaharati awalan alku ma antum mulkun. Beliau contohkan pada peristiwa pertarungan antara Nabi Musa dengan para penyihir ya, sewaan Firaun. Nah, Nabi Musa berkata kepada si para penyihir sewaan tadi, Alku, silahkan kalian lemparkan apa saja yang bisa kalian lempar. Artinya, silahkan kalian tampakkan sihir-sihir kalian. Nah, barakallahu ya. Silakan kalian tampakkan, kalian tampilkan, kalian pertunjukkan, kalian mainkan sihir-sihir kalian. Padahal itu semua bukanlah sihir. Tapi adalah tipuan. Ilusi. Barakallahu Nah. Jadi sudah ada sebenarnya zaman dahulu kala bongkar-membongkar ilusi tukang sihir ya. Dukun tukang santet. Nah. Barakallahu Baik. Jadi Nabi Musa mengatakan, ayo silakan. Kalian lemparkan semua sihir-sihir kalian. Barakallahu fikum. Tayyib. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Ai ayu syai'in aradtum la a'yuna lakum syai'an." Wadzalika li'annahu hazimun bighalabatihi ghairu mubalin bihim bima ja'u bihi. Maksudnya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, apapun yang kalian ingin keluarkan ya dari sihir-sihir yang kalian anggap paling dahsyat, silahkan kalian keluarkan kata Nabi Musa. Nah, karena Nabi Musa sangat yakin beliau pasti menang dan mereka pasti kalah. Beliau nggak peduli. Barakallahu fiikum. Nah, Entah dia mau pakai jin, mau pakai tipuan secanggih apapun, nggak peduli. Barakallahu Karena Nabi Musa sangat yakin barakallahu fikum bahwa yang menjadi backup ya barakallahu fikum pembela beliau adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas kekuasaan dan kemampuannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Falamma ra'an nasu fi'lahum tatalla'u ila ma ya'ti ba'dahu. Nah. Ya, ketika Nabi Musa mengucapkan ucapan tadi, para penonton kan penasaran, gue. Gimana ini akhirnya? Keluar apa kira-kira ini? Sihir apa yang akan ditampilkan ini? Nah, barakallahu fikum. Ya. Apa yang bakal terjadi setelahnya? Barakallahu fikum. Nah, baik. Ini poin yang keempat. Ya, barakallahu Jadi kenapa Nabi Adam itu barakallahu fikum diletakkan di akhir penciptaannya? Karena memang dialah yang ditunggu-tunggu. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Semakin jauh ini semakin dalam ini, Pak. Yang diuraikan oleh Ibnu Qayyim. Al-khamisah yang kelima annallaha subhanahu akhara afdalal kutubi wal anbiya'i wal umami ila akhir zaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengakhirkan kitab suci yang paling afdol, Quran. Ya kan? Dari semua kitab suci itu diletakkan yang paling afdol itu di akhir. Al-Quran. Begitu juga dari semua nabi-nabi yang Allah utus diletakkan yang terakhir yang paling afdal. Begitu juga dari semua umat-umat yang ada diletakkan yang paling afdal dari bangsa dan umat adalah umat Nabi Muhammad. Nah. Ya, barakallahu fikum. Baik. Jadi yang terakhir itu barakallahu fikum jangan dipandang ya naam hina dan remeh barakallahu fikum naam wa ja'alal akhirata khairan minal ula sebagaimana Allah menjadikan negeri akhirat lebih baik dari negeri dunia yang pertama kali kita tempati kita sudah mulai melihat ada garisnya ya kan Punya juga ya. Nah, pada poin-poin tadi Allah meletakkan yang terbaik itu yang di akhir. Barakallahu Nah. Wan nihayat akmal minal bidayat kata beliau. Sehingga akhir segala sesuatu itu dia lebih sempurna daripada awal. Ya. Barakallahu Nah. Fakam baina qaulil malaki lirrasuli ikra fayakulu ma ana biqari'in wa baina qawlihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum Contoh kata beliau coba Anda perhatikan berapa jarak Iya. Jangka waktu antara ucapan malaikat kepada Rasul di awal kali ketika malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Dan Nabi Muhammad hanya menjawab, "Bu, saya tidak bisa membaca." Ya, dari waktu itu sampai ketika Allah menurunkan firman-Nya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di akhir ya sempurnanya itu di di akhir. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, poin yang keenam. Ini saya bilang tadi sebuah ya analisis barakallahu fikum yang cukup mencengangkan. Kata Ibnu Qayyim, "Annahu subhanahu jama'a ma farraqahu fil alami fi Adam. Fahuwa alamu saghir wa ma fihi atau wa fihi ma fiha alamil kabir. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan apa yang tercerai-berai dari alam semesta ini pada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu adalah referentasi dari alam semesta ini. Suatu yang sangat mencengangkan ya. Jadi Nabi Adam itu adalah perwakilan yang menunjukkan perilaku alam semesta. Nah, jadi istilahnya dari segala desain barakallahu ya, pengaturan alam semesta itu Allah kumpulkan pada sosok manusia. Nah, jadi kalau pengen tahu perilaku alam sebenarnya lihat saja perilakunya manusia. Jadi manusia itu jadi menurut Ibnu Qayyim adalah referensi, perwakilan dari alam semesta. Ini kalau mau diteliti lebih dalam lagi, wah semakin banyak yang mencengangkan nantinya. Sehingga kata beliau bahwa Nabi Adam itu adalah ya, alam kecil yang di yang di dalamnya barakallahu fikum apa yang ada pada alam yang besar. Nah, ya, jadi Nabi Adam itu mewakili alam semesta ini. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun pada diri kalian. Apakah kalian tidak mau meneliti? Nah, ini kalau orang sain wah seru lagi nih, ya kan? Nah, kaitan manusia dengan alam semesta. Barakallahu fikum. Jadi manusia itu mewakili dari alam semesta ini. Jadi apa yang tercerai berai dari alam ini terkumpul pada sosok Nabi Adam. Barakallah. Saking hebatnya sosok makhluk yang satu ini. Nah, barakallah As-sabi'ah yang ketujuh kata beliau. Annahu khalasatul wujudi wa samaratuhu saba ayyakuna khalquhu ba'dal mawjudati. Yang keenam, bahwa Nabi Adam itu adalah barakallahu fikum inti dan buah dari segala sesuatu yang ada. Nah, sehingga sangatlah cocok, sangatlah pantas kata beliau kalau penciptaannya itu diletakkan setelah ya, penciptaan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, karena Nabi Adam itu adalah inti dan buah dari segala sesuatu yang ada. Baik. Jadi sebenarnya kalau manusia dari paedah beliau ini ya, lebih bermanfaat manusia itu meneliti tentang dirinya sendiri. Untuk tahu tentang alam ini barangkali. Nah, baik. Asamina yang kedelapan. Anna min karamatihi ala khaliqihi annahu hayya alahu masalihahu wa hawaijahu wa alati ma'ishatihi wa asbaba hayatihi fama rafa'a ra'sahu illa wa dhalika kulluhu hadirun atidun barakallahu fikum dan di antara uh, atau bahwasanya di antara kehormatan dan kemuliaan yang diperoleh Nabi Adam dari Sang Pencipta bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk Nabi Adam ini dan keturunannya segala macam kemaslahatan, kebutuhan-kebutuhan dan perangkat-perangkat kehidupan dan segala sebab yang akan barakallahu fikum menanggung menjadi sebab keberlangsungan kehidupan anak Adam. Nah. Jadi desainnya itu sudah Allah siapkan semuanya. Barakallahu Nah, tayyib. Jadi story alam semesta itu sudah Allah rancang, sudah Allah desain, barakallahu fikum. Nah, ya, segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keberlangsungan hidup Nabi Adam dan anak keturunannya sampai peristiwa barakallahu fikum kiamat. Nah, baik. Itu kalau bukan Allah yang mengatur ya sudah lama sebenarnya bangsa manusia itu punah ya kan. Nah, barakallahu fikum. Tapi ada saja jalan di mana Allah Subhanahu wa taala membuat anak manusia itu bertahan hidup. Barakallahu sampai hari kiamat. Nah, itu di antara bentuk barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala memuliakan ciptaannya yang satu ini. Sehingga tidaklah dia mengangkat kepalanya melainkan segala sesuatu yang dia butuhkan sudah hadir di hadapannya. Ya kan? Ketika Nabi Adam barakallahu fikum masih menjadi penduduk surga, surga sudah siap semuanya. Ketika Nabi Adam diusir dari surga ke bumi, bumi juga sudah siap. Belum masih dalam proses pembentukan enggak, tapi ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, sudah siap semuanya. Nah, barakallahu fikum. Atasiah yang kesembilan annahu subhanahu arada ayyudhira syarafahu wa fadlahu ala sairil makhlukati sengaja Allah letakkan di akhir Nabi Adam karena Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kemuliaan, keutamaan Nabi Adam dibandingkan seluruh makhluk-makhluk lainnya. Nah. Barakah, tayyib. Ya tadi ini adalah akumulasi dari poin-poin sebelumnya. Karena manusia itu kan penasaran ya, akhirnya seperti apa. Nah, para fikum. Seorang pencipta yang pandai mesti dia akan meletakkan karya terbaiknya di di akhir. Jadi pas kali ketika diletakkan Nabi Adam itu penciptaan di akhir. Nah, agar benar-benar menjadi pusat perhatian. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana kemuliaan dan keagungannya? Qad eh, faqaddamaha alaihi fil khalqi. Sehingga sengaja Allah mendahulukan makhluk-makhluk yang lain lebih dahulu penciptaannya daripada Nabi Adam. Nah, barakallahu fikum. Dan yang terakhir itu yang paling sempurna. Nah, adapun yang sebelum-sebelumnya pasti ada sisi kekurangan-kekurangannya. Walihada qalatil malaikatu. Oleh karena inilah berkata malaikat. Tayyib la yakhluqa Rabbuna ma syaa'a falan yakhluqa khalqan akrama alaihi minna. Malaikat itu pernah berucap Tuhan kita, Rabb kita mau menciptakan apa saja yang dia inginkan, ya silahkan saja. Tapi malaikat meyakini tidak ada yang lebih baik daripada kami. Ya. Allah ingin menciptakan makhluk apa saja silahkan, tapi kami sama, sangat yakin makhluk itu tidak mungkin lebih baik daripada kami. Nah, tidak mungkin lebih mulia daripada kami. Falamma khalaqa Adam. Itu sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Ya. Para malaikat masih meyakini apa? Mereka yang terbaik dari ciptaan Allah. Falamma khalaqa Adama wa amarahum bisujudi lahu dhahara fadluhu wa syarafuhu alaihim bil ilmi wal ma'rifah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, saat itulah nampak keutamaan dan kemuliaan Nabi Adam di atas para malaikat. Dengan apa? Dengan ilmu dan pengetahuan. Ya, dengan ilmu dan pengetahuannya. Ya kan? Nah, Allama Adam asya'akullah. Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu pengetahuan segala sesuatu. Itu yang di, salah satu yang membuat barakallahu fikum bangsa manusia itu lebih unggul daripada bangsa malaikat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Karena bangsa manusia itu mereka berkembang, mereka tumbuh, mereka berpikir, menggali dan terus menggali barakallahu fikum dengan ilmu dan pengetahuannya. Falamma waqa'a fi dzanbi dhannatil malaikatu anna dhalikal fadla qad nusikha. Ketika Nabi Adam terjatuh dalam dosa pelanggaran yang sangat besar, Malaikat sempat menduga keutamaan itu pasti akan dihapuskan darinya. Wah ini, ya kan? Nah, Nabi Adam melakukan pelanggaran ini. Pasti dia akan diturunkan levelnya, derajatnya. Walam tattali ala ubudiyati taubatil kamina. Saat itu malaikat belum melihat bagaimana bentuk penghambaan seorang hamba melalui taubat. Belum ada waktu itu. Ya. Nah, wujud bentuk penghambaan dengan bentuk taubat. Malaikat nggak tahu taubat. Malaikat penurut semua. Ya enggak? Belum ada pembangkangan saat itu. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu nurut semua. Jadi pada saat itu belum tergambar di benak malaikat ada bentuk ibadah yang namanya taubat. Nah, baru malaikat paham bagaimana dahsyatnya ubudiyah dengan bentuk taubat tadi ketika Nabi Adam melakukan kesalahan. Nah, dan itu tidak bisa dirasakan oleh malaikat. Malaikat nggak ada pelanggaran nggak. Memang dia settingan, desain penciptaannya itu apa? Nggak mungkin melanggar. Nah, di situ malaikat tahu, wah, enggak iso ini Nyai Nabi Adam. Ya kan? Nabi Adam bisa melakukan bentuk ubudiyah dengan taubatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu namanya adalah Tawwab. Ya kan? Al-Ghaffar. Nah, karena memang pada bentuk ubudiyah taubat ini luar biasa. Barakallahu nah, sampai-sampai kan Allah menggambarkan bagaimana bentuk rasa bahagia dan senangnya Allah dengan taubat seorang hamba ya kan. Dengan seorang musafir yang membawa onta penuh dengan makanan kemudian tiba-tiba hilang. Ketika dia sudah pasrah mau mati, ontanya balik. Wah, seneng kan luar biasa. Sampai-sampai salah ngomong, Ya, ana rabbuka wa anta abdi. Aku Tuhanmu, kamu hamba. Allah itu lebih senang lagi gambarannya ketika adalah seorang hamba yang bertaubat. Sehingga ubudiah taubat ini luar biasa. Yang mungkin dianggap oleh manusia yang barakalafikum dangkal pengetahuannya, ubudiah taubat itu memalukan. Tapi justru yang membuat Nabi Adam bisa mengalahkan para malaikat diantaranya dengan taubat selain dari pengetahuan dan ilmu tadi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang namanya arruju ilal haq kembali pada kebenaran, menyadari akan kesalahan, taubat, ya, mengakui itu sebuah sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi bagi manusia-manusia yang tadi kerdil, barakallahu fikum, Sesak badannya kalau suruh rujuk itu ya. Nah, aduh apalagi kalau orang yang sudah terkenal. Nah ya, sudah punya banyak pengikut, barakallahu fikum. Nah, nyesak begini ya. Nah, itu menunjukkan kerdilnya barakallahu fikum. Padahal justru di situ terdapat keutamaan yang besar yang membuat Nabi Adam mengungguli para malaikat. Nah, Falamma taba ila rabbihi wa atabi tilkal ubudiyati alimatil malaikatu anna lillahi fi khalqihi sirran la ya'lamuhu siwa. Tatkala Nabi Adam bertaubat kepada Rabbnya dan dia mendatangkan bentuk penghambaan yang luar biasa melalui taubat tadi, saat itu malaikat baru paham, baru mengerti, dapat ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan sesuatu ada sebuah rahasia yang tidak akan diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sebelumnya kan barakallahu fikum malaikat sempat barakallahu fikum ya. Nah, sedikit e, barakallahu fikum menunjukkan ketidaksetujuannya dengan penciptaan ya manusia. Nah, untuk apa paling bikin kerusakan? Barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi Allah mengatakan saya mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Barakallahu fikum. Al-Asyura yang ke-10. annahu subhanahu lamma iftataha khalqa hadzal alam bil qalam kana min ahsanil munasabati ayukhtimahu bi khalqil insan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala membuka awal mula penciptaan alam semesta ini diawali dengan menciptakan pena sebelum yang lainnya. Maka kata beliau tentu sangatlah cocok, sangatlah sesuai, sangatlah pas ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ya penciptaannya dengan menciptakan insan. Karena manusia dengan pena itu ada koneksi. Nah, ada hubungan chemistry. Ya, gitu ya. Barakallahu Manusia sama pena itu nggak terpisahkan. Barakallahu fikum. Fa innal qalama alatul ilm. Karena pena itu adalah alat ilmu. Wal insan huwal alim. Manusia mereka lah yang memiliki ilmu tadi. Nah, barakallahu fikum. ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم oleh karena inilah Allah menampakkan keutamaan Nabi Adam di atas para malaikat dengan ilmunya yang itu hanya dikhususkan pada Nabi Adam, tidak pada makhluk-makhluk yang lain. Nah, ya, jadi kelebihan bangsa manusia itu adalah ilmu, pengetahuan, akal, yang membuat mereka menjadi khalifah, ya, yang ngatur, memanage barakallahu naam alam ini. Nah, barakallahu fikum. Wa ta'ammal kaifa kataba subhanahu udhra Adam qabla hubutihi ilal ardi wa nabbahal malaika ala fadlihi wa syarafihi wa nawwaha bismihi qabla ijadih. Coba kata beliau Anda renungkan Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan permintaan maaf, permintaan uzur Nabi Adam kepada Allah jauh sebelum Nabi Adam itu terusir dari surga. Sudah dicatat. Nah, barakallahu Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada para malaikat akan keutamaan dan kemuliaan Nabi Adam. Bahkan Allah sudah memuji-muji namanya sebelum Allah wujud menafikan keberadaannya. Nah, aku akan menciptakan makhluk yang seperti ini seperti ini. Bikauli ketika Allah mengatakan inni jailun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan makhluk yang akan menjadi pengatur alam semesta. Nah, mereka yang akan tayyib menaklukkan alam semesta ini. Wa ta'ammal kaifa wasamahu bil khilafah. Coba Anda renungkan kata beliau, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menandai mereka, melabeli mereka dengan sebuah predikat khilafah sebagai pihak yang akan diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengatur alam. Nah, barakofikum. Watilka wilayatun lahu qabla wujudihi. Dalam kondisi otoritas, wewenang, kekuasaan yang seperti itu sudah Allah berikan sebelum Nabi Adam diciptakan. Tapi sudah Allah berikan info kepada para malaikat nanti makhluk ini akan aku berikan kekuasaan yang demikian. Nah. Wa akhama uzrahu qabla al hudud Sehingga Allah menetapkan tentang uzurnya Nabi Adam tadi dalam kesalahannya sebelum dia terusir dari surga. Biqaulihi fil ardi. Ya. Aku akan menjadikan makhluk yang menjadi khalifah di muka bumi dengan isyarat tadi. Menunjukkan Nabi Adam itu sebenarnya tidak akan bertahan lama di di surga. Nah, tapi lewat isyarat. Saat itu kan malaikat nggak tahu. Barakallahu fikum. Nah. <clears throat> Wal muhibbu yuqimu uzral mahbu qabla jinayatih. Nah. Sehingga barakallahu fikum seseorang yang mencintai dia akan menetapkan uzur yang dicintai sebelum dia melakukan pelanggarannya. Nah, jadi di antara tanda kecintaan itu barakallahu fikum orang yang mencintai dia sudah punya komitmen kalau kekasihnya melakukan sebuah pelanggaran sebelum dia melakukan sudah dimaafkan. Nah, tanda cinta dan kasih kasih sayangnya yang luar biasa. Jadi memang luar biasa Allah itu baiknya luar biasa sama kita. Ya, barakallahu fiik. Nah. kalau mau kita ceritakan ya yang benar kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsu. Ya, mulai dari awal penciptaan kita itu barakallahu fikum nam. Jadi kita tuh semuanya tinggal masuk lah ibaratnya itu kalau rumah tuh parip ya, sudah ada di semua Pak ya. Nah, perabotan semuanya tinggal masuk aja. Barakallahu fikum nam. Gang kunci cuman. Di surga kayak gitu, di bumi kayak gitu. Barakallahu itu. Nah, baik. Sayangnya Allah kepada manusia luar biasa. Barakallahu fiikum. Nah. Falamma sawwarahu alqahu ala babil jannah arba'ina sanah. Ketika Allah selesai membentuk fisik Nabi Adam. Nah, Allah letakkan Nabi Adam itu di depan pintu surga selama 40 tahun. Sebelum ditiupkan roh. Nah, dari tanah tadi ya. Jadi bentuknya sudah diletakkan di depan pintu surga selama 40 tahun. Lianna da'bal muhib al wukufi ala babil habib. Karena kebiasaan seorang kekasih dia akan rela berdiri di depan pintu kekasihnya. Itu Allah. Nah, jadi semenjak awal itu sudah istilahnya itu barakallahu fikum tayyib ditanamkan karakter itu pada anak manusia. Nah, bagaimana seharusnya mereka mengasihi ya. Barakallahu fikum mencintai zat yang telah memberikan rasa cinta itu pada mereka. Warama bihi fi tariqi dzulin di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan pada pada Nabi Adam tadi barakallahu fikum jalan kerendahan tapi untuk meraih kecintaannya. Lam yakun syai'a pada Allah eh, pada saat Allah mengatakan tentang manusia itu lam yakun syai'a sebelum mereka diciptakan manusia itu bukanlah apa-apa li'alla yu'jiba yauma usjudu agar manusia itu tidak merasa sombong ketika hari di mana nanti Allah mengatakan kepada malaikat sujudlah kalian kepada Adam. Jadi semenjak awal penciptaan itu Allah itu sudah mengajarkan sifat-sifat ketawaduan kepada anak manusia. Nah, Ya, bagaimana merasa rendah, bagaimana merasa hina. Maknanya nanti ketika jadi yang besar, jadi orang yang mulia, jangan lupa diri tentang kondisi barakofikum hati nah, dan pribadi dia sebenarnya. Nah, barakofikum. Selanjutnya, Wakana kana iblisu yamurru ala jasadi. Ini juga fakta yang mencengangkan ya. Wakana kana iblisu ini disebutkan dalam riwayat Muslim sebenarnya. Wakana kana iblisu yamurru ala jasadihi yu'jibuhu minhu. Sebelum ditiupkan roh. Iblis itu sempat melewati jasadnya ketika melihat desain dan bentuknya iblis terkagum-kagum. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya. Enak dingin-dingin gini ya. ya. ya. Jadi ketika tadi kan diletakkan di depan pintu surga ya. Iblis lihat. Ini makhluk apa lagi ini? Nah. diputer puteri, ditengok-tengok sama iblis. Ini luar biasa ini makhluk yang bakal diciptakan kali ini mesti hebat ini. Dahsyat. Wa dan iblis berkata, Tayyib. La amru atau li amrin qad khuliqat. Pasti untuk sesuatu yang dahsyat makhluk ini diciptakan. Kalau lihat dari desainnya, bentuknya, rancangannya, ini lebih hebat daripada makhluk-makhluk sebelumnya. Pasti ini untuk sesuatu yang luar biasa ini. Thumma yadkhulu min fihi wa yakhruju min duburi. Kemudian iblis tadi merasuki makhluk tadi dari mulutnya keluar dari duburnya. Karena kan iblis makhluk halus ya kan. Masuk dia. Pengen dia lihat dalamnya seperti apa ya kan. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Setelah iblis menengok-nengok, melihat-lihat desain makhluk tadi, wayakul setelah itu dia memberikan apa? Review, oh, gitu ya. Dia memberikan komentarnya tentang makhluk ini. La in salatu alaika la uhlikannaka wa la in salatta alayya la u'siyannaka. Nah. Kata iblis, kalau kamu ya atau ke, kalau aku lebih hebat dari kamu nanti di akhir dari penciptaanmu seandainya aku yang lebih hebat pasti kamu akan aku hancurkan tetapi kalau seandainya kamu yang lebih hebat daripada aku aku akan membuat kamu bermaksiat nah barakallahu itu janji dan sumpah serapanya iblis. Tapi dari situ juga iblis sempat menyebutkan dalam riwayat Muslim tentang titik kelemahan. Ya, setelah dia lihat, nah fakana ajwaf. Nabi Adam itu diciptakan dalam kondisi apa? Berongga ya kan? Nah, barakofikum. Tayyib. Banyak rongga-rongga pada barakofikum jasadnya. Dari situ iblis menyimpulkan Naam annahu la yatamalak. Kelemahan makhluk satu ini apa? Tidak kuat menahan nafsunya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Makanya barakallahu fikum sebagaimana Allah sebutkan, iblis itu ya enggak bisa mengambil kendali barakallahu fikum dari jasad kita secara total. Nah, karena seandainya dia ambil kendali dari kita secara total itu tidak akan dihitung sebagai sebuah catatan, ya kan? Nah, percuma. Seandainya dia membuat manusia itu barakallahu fikum e, kerasukan gitu ya, kemudian mabok, itu nggak catat sebagai dosa. Dia nggak dalam kondisi berakal di situ. Nah, barakallahu fikum. Makanya iblis itu hanya memainkan barakallahu fikum hawa nafsunya tadi. Ya, dia hanya menstimulasi, membangkitkan hawa nafsu anak manusia tadi yang cenderung pada kejelekan. Yang dia mainkan itu saja. Barakallahu Nah. Artinya pada pada barakalafikum desain manusia itu sendiri sudah ada hal-hal yang tayyib bisa menjerumuskan mereka kalau tidak dikendalikan. Nah, tapi tidak tidak boleh juga dihilangkan secara total. Barakallahu Itu uniknya manusia. Ya. Nah, mereka butuh dengan hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsu itu yang memegang kendali, justru akan menghancurkan mereka. Gak bisa manusia itu di, dihilangkan dari hawa nafsu. Butuh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Ibnu Qayyim apa? Walam ya'lam anna halakahu ala yadihi. Saat itu iblis belum tahu. Kalau justru kebinasaan iblis ada di tangan ah, Adam. Nah, yang membuat iblis itu terpuruk barakallahu fikum ya, yang tadinya dari titik yang tinggi mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Nah, barakallahu fikum dengan sebab ketidaksopanan dia, kecongkakan dia, akhirnya dia mencapai titik yang paling terendah, ya kan jadi makhluk yang paling hi, hina barakallahu fikum nah wallahu taala a'lam bisawab barakallahu fikum mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini barakallahu fikum Sebenarnya masih ada beberapa uraian lagi barakallahu fikum dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebuah uraian yang sangat luar biasa barakallahu fikum eh, yang beliau sampaikan kepada kita terkait dengan penciptaan ya Nabi Adam. Naktafi bihal qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.